kita lanjutkan halaman ke anu 183 selubul kosam. Uslub istifamnya nanti pertemuan besoknya insyaallah kosan sini beliau langsung menjelaskan makna kosam al kosamu al halfu atau al halifu awil yaminu kosam itu maknanya sama dengan al halfu atau al halif yaitu bermakna sumpah awil yamin itu juga maknanya sama itu makna kosak. Kalau dalam pembahasan lain disebutkan bahwasanya uslubul kosam itu adalah salah satu dari sekian banyak uslub taukid. Jadi di antara penggunaan fungsi dari kita menggunakan uslub kosam adalah untuk mentaukidkan kalam setelahnya. Ya, untuk mentaukidkan kalam setelahnya. Ya, kalau dalam buku yang lain disebutkan bahwasanya uslubul qasam itu termasuk dari bagian uslub-uslub taukid. Ketika kita ingin mentaukidkan untuk menguatkan, ingin menguatkan perkataan kita agar orang yang mendengarkan pun percaya ataupun yakin, maka di antara uslub yang bisa kita gunakan adalah uslubul qasam. Kata musonif di sini uslubul qasami yutakawanu min hurufil jarri hurufil qasami wahia alwau albau attau Uslub kosam itu dibentuk dari yang pertama ada namanya huruful kosam. Ada huruf kosamnya. Hurufnya nanti adalah alwau albau attau Kemudian yang kedua muksam bihi, ada muksam bihinya. Wahia kullu azimin yuqsamu bihi ka ismil jalalati Allah. Dan dia itu adalah setiap kata yang pen, bermakna pengagungan. Yuqsamu bihi, yang digunakan untuk bersumpah dengannya. Ka ismil jalalah, seperti lafdul jalalah, seperti nama jala, al-jalalah, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada muksam bihinya ya muksam bihinya nanti itu yang terletak setelah huruf kosam. Jadi setelah huruf kosam ada sebuah kata maka dia itu namanya muksam bihi. Biasanya atau paling seringnya dia itu lafdul jalalah. Atau ada nanti beberapa kata yang lain yang bisa semakna dengan ini. Ya, maksudnya ada kata yang lain yang dalam uslub kosam dia itu digunakan sebagai uslub kosam dan dianggap sebagai muksam bihi. Seperti kalau di, di contoh yang lain seperti hak kuka, kalau ditulis wahak tiga pakai kof wahak tiga atau wahaya tiga biasanya muksambihi berbentuk ini. Ya, itu namanya muksambihi Kata atau isim yang terletak setelah huruf kosam. Seringnya adalah lafdul jalalah namun terkadang ada beberapa kata lain yang bisa digunakan sebagai muksam bihi seperti wahaya wahayatika atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, uslub yang ketiga atau bentuk yang ketiga yang ada dalam uslub kosam adalah muksamun alaih. Ada muksam alaihnya. Muksam alaih itu adalah jawabul kosam ya muksam alihnya itu nanti adalah jawabul kosamnya. Kalau anak perinci ya, ditulis Ada adawatul kosam, ya atau adawatul kosam. alat-alat yang digunakan untuk bersumpah terbagi menjadi tiga ya adawatul kosam itu terbagi menjadi tiga bentuk bentuk yang pertama ada yang berbentuk huruf. Yang pertama adalah huruf. Dan hurufnya itu adalah al-ba'u, al wau at-ta'u. Ya, al wau al-ba'u, at-ta'u. dia beramal seperti huruf jer. Tiga huruf ini, waw, ba, ta, itu beramal seperti huruf jer. Artinya, kata yang terletak setelahnya itu dimajrurkan. Ya. Kata atau isim setelahnya itu dimajrurkan Yang kedua, al-asma atau berbentuk isim. Lafadznya nanti amrun pakai ain aimanu sama yaminun. Amrun aimanu sama yaminun. Ini termasuk ada watul kosam tapi berbentuk isim. Maksudnya termasuk yang bisa digunakan untuk jadi alat bersumpah. Yang ketiga, adalah fiil. Dia fiil tapi maknanya nanti bermakna sumpah. Dan dia dianggap termasuk bagian dari adawatul kosam. Ahlifu halafa yahlifu ahlifu takdirnya ana saya bersumpah atau halafa Kemudian yang ketiga akosimu dan kosama. Ahlifu halafa aqsimu dan kosama. Ini termasuk ada watul kosam, alat-alat yang dipakai untuk bersumpah. kalau ditanya ada watul kosam itu terbagi tiga. Kalau di buku kita tadi kan dikatakan langsung huruful kosam, huruf yang digunakan bersumpah. Memang dia hurufnya. Nanti ada isim yang bisa digunakan untuk bermakna kosam. Kemudian juga nanti ada fiil-fiil yang maknanya itu adalah bermakna kosam. Dan ingat tadi dalam pembahasan kosam itu ada tiga yang kita membahas di dalamnya. Ada ada watul kosam, ada muksam bihinya, ada jawabul qasam. Dari huruf tadi, waw, ba, dan ta, itu ketiganya, eh, dua diantaranya bisa masuk kepada selain lafdul jalalah, Adapun huruf ta itu hanya khusus masuk kepada lafdul jalalah saja. Ingat kodenya, Kalau huruf waw sama huruf ba itu bisa digunakan untuk selain lafdul jalalah. Ya, wa haqqika, wa hayatika itu bisa. Ya. Tapi kalau huruf ta diingat adalah ada watul kosam yang nanti muksam bihinya itu selalu berbentuk lafdul jalalah. Tallahi. Ya. Kalau waw bisa kepada yang lain. Di Al-Quran pun ada. Wassamai. Wallayli. Bisa. Wallahi. Bisa. Tapi kalau tak itu khusus hanya masuk kepada lafdul jalalah saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian muksam alaih. Kita punya kita anak membahas masalah muksam alaih. yuqsam alai kemarin sudah kita tadi sudah kita sebutkan bahwa jawabul kosam dia itu adalah jawab kosam Muksam alai terbagi dua. Bisa jadi bisa berbentuk jumlah ismiyah dan bisa berbentuk jumlah fi'liyah. Ingat ya, muksam alaihi itu bentuknya ada dua nanti. Bisa datang dengan jumlah ismiyah. Dan bisa datang dengan berbentuk jumlah fi'liyah. Yang jelasnya, muksam alaihi ini pasti selalu berbentuk jumlah Contoh jumlah ismiyah biar terlihat gambarannya. Di buku kita sebenarnya sudah ada ya. Wallahi innal islam hakun. Ya, demi Allah waw harful qasam Allah muksam bihinya innal islama muksam alainya berbentuk jumlah ismiyah. Karena asalnya kan al-islamu hakun susunannya adalah e, mubtada dan khabar kemudian kemasukan inna. Nanti kita bahas kapan memakai inna, kapan tidak. Ya. Ini wallahi innal islamah hakun ini adalah berbentuk jumlah ismiyah. Atau kalau contoh yang lain wallahi inna fa'ilal khairi la mahbubun <clears throat> wallahi inna fa'ilal khairi la mahbubun Demi Allah Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan lamah bubun pasti akan dicintai. Contoh jumlah fi'liyahnya Wallahi lan yudi'a haqqana. Adha'a yudi'u wallahi lan yudi'a haqqana. Demi Allah, dia tidak akan menghilangkan hak kami. Ya. Demi Allah, dia tidak akan menghilangkan hak kami. Itu jumlah fi'liyah, jawabul kosamnya ya. Waw harful kosam, Allahi muksam bihinya lan yudi ahak kona muksam alaihnya berbentuk jumlah fi'liyah. Jadi ingat muksam alaih itu nanti harus berbentuk jumlah. Mau jumlah ismiyah atau mau jumlah fi'liyah dia tetap berbentuk jumlah. Kemudian yang berikutnya Yang mau kita bahas adalah ini Anda belum membaca contoh dulu ya, Anda kasih kaidahnya dulu. Contoh yang di buku kan di buku kita ini tinggal contoh saja yang disebutkan. Sudah tidak ada kaidah lagi. Jadi Anda membacakan kaidah dulu. Nanti tinggal penghabisannya kita baca contoh yang ada di buku. Keadaan jawabul kosam. Kita ingin membahas tentang keadaan jawab kosam. apabila jawab kosong berbentuk jumlah ismiyah ya apabila jawab kosam berbentuk jumlah ismiyah muksam alai berarti ini ya berbentuk jumlah ismiyah dan kalian harus ingat setiap ada uslub kosam pasti ada jawab kosam setiap ada waw harful kosam itu pasti harus ada jawab kosamnya. Nggak mungkin ada seseorang mengatakan, Wallahi, demi Allah. Demi Allah apa ini? Kok tiba-tiba demi Allah? Itu nggak bisa. Tetap harus ada jawab kosamnya. Nah, kita ingin membahas tentang jawab kosam ini, keadaannya. Keadaan yang pertama, kalau jawab kosamnya berbentuk jumlah ismiyah, musbat, yang musbat, jumlah ismiyah yang musbat. Maksudnya adalah tidak didahului oleh huruf nafi. Ingat ya, jawab kosam berbentuk jumlah ismiyah namun sifatnya musbat. Tidak didahului oleh huruf nafi. Maka wajib mentaukitkan jawab kosam menggunakan inna dan lam. Wajib mentaukitkan jawab kosam yang jumlah ismia musbat ini memakai inna dan memakai lam. Atau hanya menggunakan inna saja ya atau hanya menggunakan inna saja tanpa menggunakan lam. Contohnya seperti yang tadi Anda sebutkan. Wallahi ditulis ya biar nyambung. Wallahi inna fa'ilal khairi lamahbubun. Ya. Wallahi inna fa'ilal khairi la mahbubun Demi Allah, sesungguhnya pelaku kebaikan itu dicintai. Lihat, wallahi inna fa'ilal khairi la mahbubun Jumlah kosamnya inna fa'ilal khairi la mahbubun Dia berbentuk jumlah ismiyah. Terpenuhi syaratnya. Kemudian musbad. Artinya tidak didahului huruf nafi. Inna ilal khairi la mahbubun. Tidak ada huruf nafi di situ. Maka kalau begitu jawab kosam nanti harus ditaukitkan memakai inna dan lam seperti di ini inna ilal khairi la mahbubun la mahbubun la muzahlako kalau kita sebutnya ya atau contoh yang kedua, wallahi inna fa'ilal khairi mahbubun. Tidak memakai lam. Wallahi inna fa'ilal khairi mahbubun. Ini kaidah harus diketahui, jangan sampai nanti kita membuat uslub kosam ternyata kita menyusunnya salah. Wallahi inna fa'ilal khairi mahbubun. Hanya memakai inna. Paham? Kalau jumlah berbentuk jumlah ismiyah, kemudian musbat, tidak ada huruf nafinya, maka jumlah ismiyah yang menjadi jumlah kosam ini, muksam alaih ini, harus taukit lagi. taukitnya ditambah lagi. Ada inna dengan lam muzahlako atau memakai inna saja. Makanya di buku kita coba lihat Wallahi innal islama haqqun. Pakai inna. Paham? Karena kan dia berbentuk jumlah ismiyah. Al-islamu haqqun. Jumlah ismiyah. Paham? Al-islamu sebagai mubtada, haqqun sebagai khobarnya. Kemudian dia musbat. Apa? Al-islamu haqqun. Itu tidak ada huruf nafi di situ. Maka dalam posisi penulisannya nanti harus memakai inna dan lam atau memakai inna saja. Di sini kalau kita mau buat pakai lamnya berarti wallahi innal islama la atau wallahi innal islama haqqun. Kedua-duanya boleh. Ini tuntutan ya. Kalau berbentuk jumlah ismiyah kemudian musbat, itu wajib ada innanya itu. Adapun lam bisa jadi pakai, bisa jadi tidak. Tapi kalau inna itu wajib ada. Jadi kalau ada yang bertanya, tapi di sini bukan mubtada khobar lagi. Jumlah ismiyah itu kan adalah jumlah yang tersusun dari jumlah mubtada dan khobar. Sedangkan di sini sudah inna gitu. Paham? Artinya hukum mubtada khobar sudah hilang. Jawabannya inna ini adalah ketentuan yang harus ditambahkan. Kenapa? Karena aslinya dia itu wallahi al-islamu hakun. Itu aslinya gitu. Kemudian di, ditambahkan inna sebagai bentuk tuntutan yang harus diwujudkan. Kenapa? Karena kalau berbentuk jumlah ismiyah kemudian musbat, tidak ada huruf nafinya, maka jawab kosamnya harus ditambahkan inna dan lam muzahlaqoh atau ditambahkan inna tanpa lam. Yang kedua, keadaan yang kedua dari uslubul kosam, eh dari jawabul kosam, jawab kosam berbentuk jumlah fi'liyah dalam kurung fi'il madi. Jawab kosam berbentuk jumlah fi'liyah, dalam kurung dia adalah fi'il madi, dan musbat. Tidak didahului oleh huruf nafi. Maka jawab kosam ditaukitkan memakai kod dan lam atau memakai kod saja tanpa lam. Ya. Kalau jawab kosamnya berbentuk jumlah fi'liyah fi'il madi kemudian musbat, tidak ada huruf nafinya, maka jawab kosamnya nanti ditaukitkan memakai kod dan lam atau memakai kod saja tanpa lam. Contoh. Tallahi laqad ata'tu amroka. Tallahi laqad ata'tu amroka. Demi Allah, sungguh saya telah mentaati perintahmu. Tallahi laqad ata'tu amroka. Di situ jawab kosam berbentuk fi'il madi. Jumlah fi'liyah tapi fi'il madi. Ata'tu. Fi'lul madi mabniun ala sukuni. Wa ta'u domiru raf'in muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Paham? Maka jawab kosam nanti ditaukitkan memakai lam, lam taukit, eh, lam, lamul kosam namanya ini, ini bukan lamul zahlako, karena lamul zahlako itu masuk kepada inna saja. Ini lam, lamul kosam. Dan kod, la kod bacanya. Ya, atau kalau misalkan kita buat contoh, taulahi, kod tu kalbak. Sungguh demi Allah, saya telah memukul anjingmu. Misalkan seperti itu. Lakod. Nggak boleh pakai inna di situ. Karena dia jumlah fi'liyah. Sedangkan inna masuk kepada jumlah ismiyah. Contoh yang kedua. Tallahi qad ata'tu amroka. Tallahi kode atau tu amroka. Tanpa lam. Kenapa? Karena ini adalah jumlah fi'liya, fi'il madi, kemudian musbit. Tidak didahului dengan huruf nafi. Yang ketiga, Jawabul qasam berbentuk jumlah fi'liyah dalam kurung fi'il mudhari. Ya. Dalam kurung berbentuk fi'il mudhari yang musbat tidak didahului huruf nafi. Dia jumlah fi'liyah berbentuk fi'il mudhari kemudian musbat tidak didahului huruf nafi. Maka ditaukitkan menggunakan lamul kosam dan nun taukid. Maka ditaukidkan menggunakan lamul kosam dan nun taukid. Kalau fi'il mudhari, fi'il musbit atau fi'il musbat. Contoh. Wallahi la uhasibanna al-muqassira. Pakai sad. Wallahi la uhasibanna al-muqassira. Demi Allah la uhasibanna. Sungguh saya akan menghisap al-muqassir. Orang yang muqassir, yang mengurangi atau yang menggampangkan dalam meninggalkan sebuah perkara. Lihat uhasibanna itu fi'il mudhari. Aslinya hasaba yuhasibu. Uhasibu. Jadi aslinya itu wallahi uhasibu. Aslinya seperti itu. Tapi karena dia berbentuk fi'il mudhari dan musbat tidak ada huruf nafinya uhasibu, maka ditambah lagi taukidnya memakai lamul kosam la uhasibu dan kemudian setelah itu ditambahkan lagi nun taukid. Ya, mau khafifa ataupun sakila bisa. Maka menjadi la uhasibanna. Karena fi'il mudhari ketika bersambung dengan nun taukid, fi'il mudhari-nya adalah mabniun 'alal fathi. Makanya bacanya uha siba, Aslinya uha sibu. Loh kenapa bisa dibaca uha siba? Jawabannya karena dia bersambung dengan nun taukid mabniun alal fathi paham harus ada nun taukidnya Atau misalkan dia buat contoh Wallahi la aqtulanna kalbaka. Demi Allah, sungguh saya akan membunuh anjingmu. Qatala yaqtulu. Aslinya wallahi aqtulu. Tapi karena aqtulu di sini adalah jawabul qasam berbentuk fi'il am fi'il mudhari. Maka dia ditambahkan lamul kosam la tulu dan setelah itu ditambahkan nun taukid menjadi la tulanna mabniun alal fathi itu kaidahnya ya fil mudhari kalau bersambung dengan nun taukid dia mabni di atas fathah itu yang ketiga Yang keempat, bentuk dari jawabul kosam. Nanti kalian bisa lihat di buku-buku yang lain bagi atau di kitab kalau jumpa jawabul kosam. Jawabul kosam kemasukan huruf nafi jawabul kosam kemasukan huruf nafi. Berarti dia enggak musbat. Baik berbentuk jumlah ismiyah atau berbentuk jumlah fi'liyah. Ya. Baik berbentuk jumlah ismiyah atau berbentuk jumlah fi'liyah. Maka jawabul kosam tidak ditokitkan menggunakan apapun. Ya. Maka jawabul kosam tidak ditaukitkan menggunakan apapun. tidak memakai lam, tidak memakai inna, tidak memakai nun taukid, tidak memakai lam muzahlako, lamul kosam, enggak ada semuanya. Jadi mau dia jumlah ismiyah, mau dia jumlah fi'liyah, yang penting manfi. Ada huruf nafinya, maka tidak ditaukitkan menggunakan apapun. Paham? Contoh. Wallahi ma yudhi'u majhudaka. Wallahi ma yudhi'u majhudaka. wallahi ma yudhi'u majhudaka. Demi Allah, dia tidak menghilangkan kesungguhanmu. Ma harfu nafiyin. Yudhi'u fi'il mudhari. Kalau dia musbit tadi sini apa? Sudah ada lam muzahlakonya. Kemudian, eh, sudah ada lam kosamnya. Dan sudah ada nun taukid. Nun taukidnya. Kalau dia kita hilangkan manya ya. Misalkan kita katakan wallahi ma yudiu. Ya. Itu kalau mau dibuat aslinya bukan itu. Berarti aslinya dia tuh wallahi la yudai la yudi anna. Kalau dia musbat. Tapi karena dia manfi, ada huruf nafinya, lam kosamnya dibuang. Nun taukidnya dibuang, nggak bisa semuanya masuk dia tidak ada taukid sama sekali. Ma yudhi'u majhudaka. Kita lihat di buku kita ya. Ini Anda baca cepat. Nislu wallahi innal islam hakun. Wawunya harful qasam huwa huwal wawu. Huruf qasamnya adalah wawu Muksam bihinya huwa kullu azimin yuksamu bihi ka ismil jalalati Allah. Muksam bihinya itu adalah setiap kata yang diagungkan yang digunakan untuk bersumpah dengannya. Seperti lafdul jalala berarti di situ wallahi Allah sebagai muksam bihinya. Muksam alaihnya huwa jawabul qasam huwa innal islama hakun. Ya, innal islama hakun jumlah ismiyah kemudian musbat. Maka ditaukidkan menggunakan inna dan mem atau memakai lam muzahlaqah, tapi di sini hanya memakai inna saja dan itu hukumnya boleh. Innal islama hakun atau innal islama la hakun. Kemudian i'rabnya wallahi innal islama hakun wallahi alwaw harfu jarrin wa qasamin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Allahi ismul jalala ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi al kasratu wal jaru wal majruru muta'allakun bi fi'lin mahzufin takdirhu aqsimu. Ya. Muta'allak yaitu terikat atau diikat dengan fiil yang dimahzub, yang dibuang, takdirnya akosimu. Ya, takdirnya akosimu. Ada fiil di situ yang ditakdirkan. Kemudian inna harfu nasikhin atau harfu taukidin ya, wa nasbin ya, wa nasikhin. Maksudnya dia menasakh, menghapus hukum kata setelahnya. Aslinya mubtada khobar, dia rupa dia rubah dia ganti menjadi hukum inna dan inna isim isim inna dan khabar inna al islama al islama ismu inna mansubun wa alamatun nasbi al fathatu hakun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu wal jumlatu min inna wa ismiha wa khabariha la mahalla lahu min al i'rab jawabul qasam jadi situ kita tahu jawabul qasam kalau di i'rab secara jumlah la mahalla lahu min al i'rab kalau i'rab jumlah tidak ada i'rabnya ya. Kalau i'rab jumlah, tapi kalau di i'rab satu persatu ada i'rabnya. Kemudian wal asr innal insana lafi khusr. Kata Allah al asr wal asr di sini wa'u harfu harfu al wa'u harfu jarrin wa qasamin mabniun alal fathi la mahalla lahu min al i'rab. Al-asr ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-kasratu wal jar wal majruru muta'allaqun bi fi'lin mahzufin takdirhu aqsimu. Inna harfu nasikhin Al-insana ismu inna mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu lafi allamu lamul muzahlaqo. Ini sudah pernah dibahas juga lam muzahlaqo ini. Fi harfu jarrin Khusrin ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu. Wal jar wal majruru fi mahalli raf'in khabaru inna. Khabar inna berbentuk syibul jumlah ya. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khabariha la mahalla laha min al i'rab jawabul qasam. Kalau jawabul qasamnya kalau di i'rab secara jumlah enggak ada i'rabnya, tapi kalau i'rab satu persatu ada i'rabnya. Besok insyaallah kita lanjutkan lagi.